Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd Kita lanjutkan Bantahan Syekh Rabi' Hafizahullah Terkait Banyaknya Dobit-dobit, kaidah-kaidah Syarat-syarat yang dimunculkan oleh Ibrahim Ar-Rahili dalam masalah tahdir dan hajar yang membuat ahlul bidah ahlul ahwa bergembira dengan itu dan melemahkan melenturkan semangat banyak dari ahlus sunnah ya akibat dari itu. Kata Syekh Rabi Hafizahullah na'am ya al-ikhlas wa tajarrud yajibu an yakuna fi kulli amalin yataqarrabu bihi ila Allah. Keikhlasan dan <clears throat> التجرد tajarrud للحق memurnikan diri dengan al-haq melepaskan diri dari hawa nafsu wajib keduanya adalah yang wajib adalah hal yang wajib ada pada setiap amalan yang <clears throat> dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayam bagi ar rad lil mardud alaihi al-hidayah wa ruju' ila al-haq. Dan semestinya orang yang membantah ahlul batil menyukai bagian dibantah itu mendapatkan hidayah, menyukai dia rujuk kepada al-haq. Walakin akan tetapi dzalika la yajibu akan tetapi hal itu tidak wajib. Wala min lawazimil ikhlas dan bukan pula merupakan konsekuensi ikhlas karena Ar-Ruhaili mensyarat mempersyaratkan bahwa dalam masalah ini harus ikhlas harus murni untuk al-haq tanpa disertai hawa nafsu. Kemudian mengatakan bahwa konsekuensi ikhlas dalam hal ini wajib ya. Konsekuensi ikhlas ini wajib dan bahkan mengatakan konsekuensi ikhlas dalam hal ini adalah men men menyukai ya orang yang menyelisih syariat itu mendapatkan hidayah dan rujuk kepada al-haq. Berarti kalau orang yang membantah, orang yang melakukan hajar, tidak disertai adanya keinginan agar dia rujuk, agar dia mendapat hidayah, berarti keikhlasannya dipertanyakan. Keikhlasannya belum benar. Karena itu konsekuensi. Kalau konsekuensi, kalau konsekuensi itu tidak ada, maka ya berarti hal tersebut tidak benar. Nah, maka ini dibantah oleh Syekh Rabi. Benar bahwa ikhlas itu wajib pada setiap amalan ibadah. Ya, dan memang sepantasnya orang yang membantah ya al-mukhalif menyukai menginginkan hidayah dan rujuknya orang itu. Tetapi itu tidak wajib. Tidak harus. Apalagi mau dikatakan sebagai konsekuensi, itu tidak benar. Syekh Rabi. Fahatta rusul al-kiram alaihi wassalatu wassalam. Bahkan tingkatan para rasul yang mulia alaihi wassalatu wassalam sekalipun la yarawna anna dhalika min lawazim ikhlas. Mereka tidak memandang tidak meyakini bahwa itu merupakan konsekuensi keikhlasan. Wala min wajibati da'watihim dan tidak memandang tidak meyakini bahwa itu merupakan hal yang wajib pada dakwah mereka. Bahwa wajib disertai ya <clears throat> keinginan dan kesukaan ahlul batil itu rujuk bukan merupakan <clears throat> hal yang wajib pada dakwah mereka bukan pula konsekuensi keikhlasan ini tingkatannya para rasul saja begitu dari mana kemudian Ibrahim Ruhaili memungut ya persyaratan ini di mana dia pungut Allah musta'an Allah ta'ala an Rasulillah Nuh. Allah Ta'ala berfirman tentang Rasulnya Nuh. Ini dalil-dalil menunjukkan tidak benarnya persyaratan itu. Menunjukkan bahwa keikhlas uh, eh, <clears throat> hal itu bukan konsekuensi keikhlasan dan tidak wajib ya pada dakwah. Nah, dari yang pertama adalah firman Allah Ta'ala tentang Nuh. Wa qala Nuh, berkata Nuh, Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Nah. Baik. Wa qala Nuh, berkata Nuh, Rabbi, wa Rabbku, la tadhar 'ala al-ardi jangan kamu biarkan di muka bumi minal kafirin dari kalangan orang-orang kafir dayyara sebagai penghuninya. Yani binasakan mereka semua. Innaka sungguhnya kamu intadharhum ya sesungguhnya engkau wahai Rob jika membiarkan mereka ada di muka bumi yudillu <clears throat> ibadak mereka akan menyesatkan hamba-hambamu wala yalidu dan mereka tidak akan melahirkan keturunan illa fajiran kafara kecuali keturunan yang fajir dan <clears throat> banyak kekufurannya. Nah, ini Nuh suatu salam doanya begini. Ya, ini bukti bahwa Nuh meyakini tidak wajib dalam dakwahnya menyukai mereka rujuk. Bahwa itu bukan konsekuensi kekerasan. Justru Nuh di sini mendoakan kebinasaan mereka semua. Wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman dzakiran mengingatkan, menyebutkan, mengingatkan doa Musa, doanya Musa ala Fir'aun wa qaumi, doanya Musa terhadap Fir'aun dan pengikutnya. Rabbana, wa Rabb kami, Rabbana tmis ala amwalihim. wa Rabb kami, hancurkan harta-harta mereka. Wasdud ala kulubihim, tekan, keraskan kalbu-kalbu mereka. Fala yu'minu maka mereka tidak akan bisa mau beriman hatta yarul adab al alim sampai mereka benar-benar melihat azab yang pedih. Ya. Jadi bukan didoakan rujuknya. Tetapi justru didoakan agar kalbu-kalbu mereka ditekan, dikeraskan, ditutup. Jadi keras sehingga tertutup untuk menerima hidayah. Nah, apa kemudian dikatakan Musa berarti tidak ikhlas? dakwahnya tidak beres. Nah. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa atas kaumnya. Ya. <clears throat> yang <clears throat> tidak mengikuti dakwanya, faqal mengatakan Allahumma ja'alha alaihim sinina kasinin Yusuf. Ya Allah, Jadikanlah ya tahun-tahun mereka itu ya <clears throat> tahun-tahun yang paceklik ya ini e, kering, tandus, tidak ada hasil tanaman ya sehingga kelaparan seperti tahun-tahun paceklik yang dialami oleh ya pada masa Yusuf. Nah, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Ini bukan hidayah. Nabi Rasulullah bukan memohonkan hidayah buat mereka, tapi hukuman buat mereka. Wan Anas radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu Inna maqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Hanya sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW melakukan kunut sebulan. Ini kunut nazilah. Kunut nazilah ya kunut yang masyru' bukan kunut ya subuh karena kunut subuh itu bid'ah tidak masyru' nah tidak ada dalilnya hadis yang diriwayatkan dhaif ini kunut nazilah ya ketika dilakukan uh, yakni orang-orang kafir melakukan pembunuhan terhadap sejumlah qurra utusan Nabi sallallahu alaihi ulama penghafal Quran dari kalangan sahabat yang diutus oleh Nabi SAW dibunuh oleh mereka. Maka Nabi Rasulullah SAW melakukan kunut nazilah, mendoakan mereka dalam kunut itu, kebinasaan mereka, pada sholat lima waktu. Ya selama sebulan, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, terus begitu selama sebulan kunut itu. Yada'u ala unasin, pada kunut tersebut Nabi Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan kehancuran orang-orang kafir yang qatalu membunuh unasa min ashabihi sekelompok orang dari sahabatnya yuqalu lahum al-qurra yang mereka dikenal sebagai al-qurra para penghafal Al-Qur'an. Hadis ini riwayat Muslim. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam eh, wa anhu radhiyallahu anhu dan dari Anas radhiyallahu anhu, hadis Anas juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah sebulan yal'anu ri'lan melaknat ri'l wa lakwan lakwan wa usayyah ya beberapa kabilah ri'lan ri'l lakwan usayyah asallahu rasulah ya usayyah yang bermaksud kepada Allah dan Rasulnya hadis ini muttafaqun alaih wa min manaqibi al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di antara manaqib ya keutamaan yang dengannya dipuji Al-Faruq sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang kedua dari khulafa ar Rasidun annahu kana 'ala al munafiqin wal kafirin wal mukhalifin al muslimin bahwa Umar bin Khattab orangnya keras terhadap orang-orang munafik terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang menyelisih syariat meskipun dari kalangan kaum muslimin sendiri. Qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Umar bin Khattab ya Walladhi nafsi biyadih demi zat yaitu Allah yang jiwaku berada di tangannya ma laqiyaka syaitan qattu salikan fajjan sama sekali syaitan tidak bertemu denganmu, berjumpa denganmu, menempuh satu jalan, lorong, jalan, illa kecuali mesti syaitan itu salah fajjan akan mencari menempuh jalan lorong ghairu fajjik selain yang kamu jalani. Dia akan menghindar, akan mencari jalan yang lain. Jika Umar bin Khattab sedang di lorong itu, di jalan itu berjalan, syaitan akan menyingkir dan tidak berani ber, berjalan di jalan itu, berjumpa dengan Umar. Syaitan akan menghindar, menyingkir, cari jalan yang lain agar tidak berjumpa dengan Umar. Takut dia sama Umar. Nah, ya, karena kerasnya Umar terhadap orang munafik, orang-orang kafir dan <clears throat> orang-orang yang menyelisihi syariat dari kaum muslimin. Ya. Hadis ini muttafaq alaih. Nah, jadi justru itu menjadi mangkobah, menjadi keutamaan. Nah, tampak sekarang, tampak sekarang, ya, Eh, batilnya syarat dhabit kaidah yang didatangkan oleh Ar-Ruhaili ini. Dari mana dia pungut itu? Allah musta'an. Wa kanat syiddah ala ahli bidah wal batil. Adalah kata Syekh Rabi sikap keras terhadap ahlul bidah wal batil min mahamidi kathir min aimati sunnah. Hal itu merupakan pujian yang diraih oleh banyak dari imam-imam ahlus sunnah. Justru mereka terpuji, tersanjung. Jadi besar namanya karena mokifnya sikap yang keras terhadap al-bid'ah al-batil. Faman yashtaddu minhum ala ahli al bid'ah. Barang siapa di antara imam-imam as-sunnah keras mokifnya sikapnya terhadap al-bid'ah, la yuharibuna ahlus sunnah tidak akan memerangi dia. Wala yantakisunahu ahlus sunnah tidak akan mencelanya Wala yu'aridunahu ahlu sunnah tidak akan <clears throat> membantahnya. Ya. Bal yaj'aluna dzalika min mahamidihi wa mazayahu. Justru ahlu sunnah akan menjadikan itu sanjungan pujian baginya dan keistimewaan baginya yang patut untuk dicontoh. Qala al-Imam Abdullah bin al-Mubarak, kata al-Imam Abdullah bin al-Mubarak, "Ma ra'aitu ahadan asbaha bimasalikil uwali min Hammad bin Salamah. Abdullah bin Mubarak memuji Hamad bin Salamah. Karena Hamad bin Salamah masyhur, ma'ruf, tegas, keras terhadap ahlul bidah wal ahwa. Kata Abdullah bin Mubarak, "Ma ra'aitu ahadan asbaha bi masalikil uwal." Aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip ya jalannya, sikapnya dengan jalan dengan sikap generasi awal kaum salaf min Hamad bin Salamah dibandingkan Hamad bin Salamah. Karena kerasnya terhadap Ahlul Bidah Seperti kaum salaf. Wa qala ibn Khalid. Kata Uhayb ibn Khalid. Kana Hamad ibn Salamah sayyidana wa a'lamana. Adalah Hamad bin Salamah pemimpin kami dan orang yang paling alim di antara kami. Wa qala ghairuh berkata yang lainnya memuji Hamad bin Salamah karena imaman fil Arabiyah adalah Hamad bin Salamah seorang imam dalam bahasa Arab. Faqihan orang yang fakih, ahli fikih. Fasihan, fasih lisannya. Syadidan 'alal mubtadi'ah, keras terhadap mubtadi'ah. Dipuji bahwa dia ahli lughah, ahli fikih. Di antara pujian berikutnya adalah bahwa dia keras terhadap ahlul bidah. Ya, jadi itu dianggap keistimewaan dan kemuliaan. Sahiba tasonif, dia pemilik ya berbagai kitab karangan ya hasil karyanya. Wasana alaihi kathir dan pujian terhadap Hamad bin Salama banyak. Wa qala al-Ijli fi Hamad bin Salamah kata al-Ijli memuji Hamad bin Salamah karena thiqatan, adalah dia seorang yang thiqah, terpercaya. Wa kana yu'addu min hukamai ahli hadis dan adalah dia terhitung dari kalangan ahli hadis yang bijak. Keras terhadap bidah dianggap bijak. Ya, dianggap bijak. Nah, keras terhadap terhadap ahli bidah dia tetap dianggap termasuk Orang-orang bijaknya ahli hadis. Ya, orang-orang hikmahnya ahli hadis. Wa qala al-Imam Ali ibn al-Madini, kata al Imam Ali ibn al-Madini, huwa indi hujjatun fi rijal. Dia Hamad bin Salama di sisiku adalah hujjah <clears throat> dalam hal rijal rawi-rawi hadis. Wa huwa a'lamun nasi bi Thabit al-Bunani wa Ammar ibn Abi Ammar dan dia adalah orang yang paling berilmu tentang periwayatan hadisnya Thabit Al-Bunani Ammar ibn Abi Ammar. Dia yang paling menguasai riwayat hadisnya Thabit Al-Bunani dan Ammar ibn Abi Ammar. Ya. Berarti kalau ada perselisihan riwayat tentang riwayat hadis eh, perselisihan riwayat hadis yang yang bersumber dari Thabit Al-Bunani dan Ammar ibn Abi Ammar merujuknya ke siapa? Yang paling menguasai riwayatnya siapa? Hamad bin Salamah. Wa man takallama fi Hamad fattahimuhu fid din, kata Ibnu bin Dan barang siapa mencela Hamad berbicara tentang dia mencelanya, maka tuduhlah dia tentang agamanya. Curigai agamanya, curigai manhajnya. Curigai. Kalau ada yang mencela dia curigai. Hati-hati darinya. Wa qala Ibnu Hibban Kata Ibn Hibban, "Walam yakun min akrani Hammad ibn Salamah bil Basrah mithlahu fil fadli." Tidak seorang pun dari rekan-rekan seangkatan Hamad bin Salama di negeri Basrah. Salah satu bagian dari negeri Irak, Basrah seperti Kufah, Baghdad, Wasit, Ya, semua itu adalah bagian dari Irak. Nah, tidak ada seorang pun dari teman rekan seangkatan Hamad bin Salamah yang ada di Basrah yang sebanding dengan Hamad bin Salamah, tidak ada yang me menyaingi dia, membandingi dia fil fadl dalam hal keutamaan, wad din agama, wan nusuk ibadah, wal ilm ilm, wal kitbah penulisan hadis, wal jami' pengumpulan hadis wassalaba fis sunnah dan kekerasan memegang sunnah. Ya. Dalam kekerasan memegang as-sunnah. Wal qam' li ahli bidah. Nah, as-salabah fi sunnah ini keras artinya kokoh, ya, as-salabah maksudnya kokoh. Memegang as-sunnah wal qam' keras di dalam menghantam ya di dalam <clears throat> menyikat ahlul bidah kokoh dengan as-sunnah keras dalam menyikat dalam menghantam ahlul bidah walam yakun yaslibu yaslibuhu fi ayyamihi tidak seorang pun yang mencela dia mengecam dia ya membenci dia di hari-hari hidupnya dia illa mu'taziliyun kecuali dia itu seorang mu'tazili qadari penganut aliran mu'tazilah penganut aliran qadariyah atau mubtadi'un jahmi atau dia seorang mubtadi jahmi penganut jahmiyah lima kana yudhiru minas sunani as-sahihati allati yunkiru al-mu'tazilah hal itu dikarenakan kenapa mereka membencinya mencelanya dikarenakan Muhammad bin Salamah menampakkan secara terang-terangan secara tegas sunnah-sunnah Nabi yang sahih yang diingkari oleh kaum Mu'tazilah. Sehingga itu merupakan bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Hadis-hadis sunnah Nabi SAW yang sahih ya diriwayatkan oleh dia secara terang-terangan yang itu berisi bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Sehingga mereka benci kepadanya. Wa qala al-Imam Ahmad Kata Imam Ahmad, "Idza ra'aita ar-rajula yaghmizu Hammad ibn Salamata, fattahimhu 'ala al-Islam, fa innahu kana shadidan 'ala al-mubtadi'ah." Idza ra'aita ar-rajul jika engkau melihat seseorang yaghmizu ya, menyindir, mencela Hammad ibn Salamah, fattahimhu 'ala al-Islam, curigai ya Curigai dia terhadap Islam. Curigai manhajnya. Ya, curigai akidahnya. Fa innahu karena sesungguhnya dia itu Hamad bin Salamah karena dan 'alal mubtadi'ah adalah orang yang keras terhadap mubtadi'ah. Artinya kalau ada yang menyindir dia, membenci dia, mencela dia, maka dicurigai bahwa dia itu mub mubtadi'. Ya, karena memang dia keras terhadap mubtadi'. Nah, Statement Al-Imam Ahmad ini ya, masyhur. Ini sering dibawakan oleh Syekh Mukbil di majelis beliau, sering diulang-ulangi. Nah, selama kami berguru di dari hadits Dammaj. Idza ra'aita ar-rajul yagmizu Muhammad bin Salam fatihim ala Islam fa innahu kana syadidan ala al-mubtadi'ah. Nah, ini sekian pujian. Ya, dari a'immah terhadapnya karena mauqifnya yang keras terhadap alul bidah. Nah. Wasana'u ala Hamad bin Salamah kathir. Pujian terhadap Hamad bin Salamah banyak. Walladhi yuraji'u kutuba imatis sunnah. Dan yang merujuk <clears throat> melihat kembali kepada kitab Imam-Imam As-Sunnah fi bayani akidah ahli sunnah dalam menerangkan akidah ahli sunnah wa bayan butlani aqaid ahli bidah dan penjelasan batilnya akidah ahlul bidah kathiran Maya judul aqwala syadidata fi ahli bidah, dia akan banyak menemukan pada kitab-kitab tersebut ya, kitab-kitab a'immah keterangan-keterangan al akwal asy ucapan-ucapan pedas. Ucapan-ucapan pedas, ucapan-ucapan yang keras di dalam menyikat ahlul bidah dalam kitab-kitab a'immah sunnah akan banyak ditemukan itu. Ya, ucapan-ucapan pedas, keras menyikat ahlul bidah. Jama'atahum wa a'yanahum. Atau jama'atihim wa a'yanihim. Fi ahlul bidah jama'atihim wa a'yanihim. Baik ucapan pedas, keras yang menyikat ahlul bidah tersebut. Tertuju kepada ahlul bidah, jamaah ahlul bidah, kelompoknya mereka, misalkan menyikat jahmiyah, menyikat Mu'tazilah, menyikat Qadariyah, yakni jamaahnya. Wa ayanihim maupun ayan orang-orangnya, tokoh-tokohnya, personnya, individunya, sebut namanya fulan, fulan, fulan. Ya, sikat oleh aimatus sunnah. Nah, bahwa dia halik, dia sakit, dia mubtadi. Ya. Dan semisal dengan itu. Orangnya tidak bernilai. Ya, <clears throat> orangnya e, binasa, orangnya mubtadi dan semisal dengan itu. Nah, wala yajidu fiha mithla asalibid Dr. Ibrahim wa syurutihi wa dawabitihi. Dan dia ketika merujuk kepada kitab-kitab Aimatus Sunnah tidak akan menemukan semisal dengan uslub metode metode yang didatangkan oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili tidak akan mendapatkan syarat-syarat yang disebutkan Ar-Ruhaili, tidak akan mendapatkan dhabit kaidah eh, yang kaidah yang disebutkan oleh Ar-Ruhaili. Yang metodenya Ar-Ruhaili dalam An-Nasiha ini, syarat-syaratnya, kaidah-kaidahnya yang rumit, jelimet itu. Ya. Allati taj'alu yang membuat naqda ahli bid'ah wal mukhalifin ma yuqaribul mustahilat menjadikan yang namanya mengkritik ahlul bidah, membantah ahlul bidah, orang-orang yang menyelisihi al-haq. Hal itu menjadi hal yang hampir-hampir mustahil dilakukan. Karena tidak ada yang bisa memenuhi syarat-syarat itu, tidak ada yang bisa memenuhi koida-koida itu, tidak ada yang bisa menempuh metode itu. Berat, sulit. Syarat-syaratnya rumit. koidahnya berat. Ya. Sehingga justru hal itu menjadi hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, akhirnya jadi senang ahlul bidah ahwa. Ya, menjadi tertutup jalan untuk mengkritik mereka, untuk membantah mereka, untuk menghajar mereka. Ahlu sunnah jadi lemas jadinya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hendak maju, waduh syaratnya tidak terpenuhi. Nah, jadi repot. La siyama. Apalagi kata Syekh Rabi, waqad fawatallah baina tiba'in nas. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan tabiat-tabiat manusia karakter-karakter manusia itu bertingkat-tingkat, mutafawid. Fahal yastati'u ahadun, maka apakah mampu ada seseorang yang sanggup mampu ayyasubban nasa fi qalibi wahid menumpahkan orang-orang di satu cetakan yang sama Qalib itu ya kalau orang mau bikin kue itu ada cetakannya kan gitu tinggal ditumpahkan di situ hasilnya sama semua nanti nah mau bikin kue bolu ya bentuknya bagaimana ada cetakannya kan apa namanya itu ya cetakan gue. Tumpahkan aja di situ. Ya, satu kali tumpah. Keluar nanti hasilnya bentuknya sama ya kan? Nah, apakah ada orang yang mampu menjadikan orang-orang semua yang ada ini ditumpahkan di satu cetakan yang sama keluar karakternya sama semua? Nah, tidak ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka dibuat karakter berbeda-beda. Nah, tercetak tercipta dengan karakter yang bermacam-macam beraneka ragam. Nah, Wa inni la'atakidu. Sungguhnya aku berkeyakinan beriktikad anna min awaili bahwa sesungguhnya yang pertama kali di antara yang pertama kali man ya'jizu an tatbiqi hadis syurut di antara orang-orang yang pertama kali tidak mampu mempraktekkan syarat-syarat yang dibawakan oleh Ruhaili wa hadal manhaj dan manhaj yang dibawakan oleh Ruhaili la sahib la sahiba <clears throat> hadhihi nasiha sungguh yang diantara yang tergolong tidak akan mampu mempraktekkannya dan menjalankan mahnya tersebut adalah penulis nasihat ini sendiri yaitu Ruhaili sendiri. Kita Syekh Rabi. Nah, wa ala kullin ya, bagaimanapun juga keadaannya fallin warif yang namanya kelembutan, kelemah lembutan. Ya. Matluban dua perkara yang memang dituntut. Ya. Sikap berlemah lembut. Ya, itu memang dituntut. Lakin akan tetapi idza yahsul bihi ma jadwa. Jika tidak dihasilkan, tidak dicapai, tidak digapai dengan kelemah lembutan itu jadwa manfaat, tidak ada manfaatnya kepada ahlul bidah, al-mukhalifun. Ya, bahasanya ar-ruhaili al-mukhalifun. Ya, para penyelisih. Ini dimaksudnya maksudnya ahlul bidah, batin batil. Jika sudah dilemah lembut, tidak ada hasilnya. Dinasehati lemah lembut, ditegur lemah lembut. Diajak dengan lemah lembut, tidak ada hasilnya. Terus dalam bidak mereka. Dalam penyelisihan mereka justru bahkan memerangi ahlus sunnah. Berbalik. Fasyiddatu matlubah. Maka yang namanya kekerasan, sikap keras dituntut alal mu'anidina <clears throat> al mutamarridin alal haqq ahli Sikap keras dituntut untuk menyikapi orang-orang yang membangkang, orang-orang yang durhaka terhadap al-haq dan penganut al-haq. Walidhalika tatbiqatun kathiratun. Ya. Dan <clears throat> untuk hal itu banyak praktek-prakteknya. Fil kitab was sunnah wa manhajis salafus soleh. Dalam Alkitab, As-Sunnah dan Manhaj Salaf Soleh telah kita dengar sebagian dalil ya yang cukup banyak dibeberkan oleh Syekh Rabi. Nah, yang menunjukkan Eh, sikap keras tersebut terhadap orang-orang yang eh, durhaka terhadap al-haq. Menentang al-haq. Nah, watajahul dhalika fihi khatarun wa dararun al-islam wa ahli sunnah. Watajahul dhalik berpura-pura tidak tahu hal itu. Padahal itu banyak dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mana salafus salih. Eh, hal itu mengandung khatar bahaya ya yang besar wa darar mudarat al Islam terhadap Islam dan ahli sunnah. Walaqad ta'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khawarij. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah eh, menikam mengecam, mencela habis kaum khawarij. Di masa hidupnya Nabi SAW. Khawarij belum muncul. Ya, proklamasi kelompok khawarij di masanya Ali bin Abi Thalib. Meskipun sudah muncul, ya, dan berhasil, ya, <clears throat> membunuh Uthman. Nah, tapi proklamasinya di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, ya Nabi Alaihissalam ya mengecam mencela Khawarij ketika terlihat bibitnya di masa itu. Nah, طيب ورى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث para sahabat meriwayatkan <clears throat> dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah hadis fit tahrir dalam memotivasi ya ala qatlihim untuk membunuh kelompok khawarij memerangi mereka dan membunuh mereka memberantas mereka wa dhammihim mencela mereka bimithli qawlihi sallallahu alaihi wasallam semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'una alquran kaum khawarij itu yang kaum khawarij ini pada yang lain disebutkan mereka itu munculnya dari keturunannya Siapa? Dzul Khuwaisirah. Ya. Saya khruju min di hadzal rajul aqwam. Akan muncul kaum dari keturunan orang ini yaitu Dzul Khuwaisirah. Yang Dzul Khuwaisirah ketika itu mengkritisi kebijakan Nabi SAW selaku pemimpin umat dalam membagikan ghanimah. Nah, bahwa itu adalah taksim kismah la yuradu biha wajhullah. Nah, itu adalah pembagian yang zalim tidak diinginkan dengan nyawa Allah. Nah. Ya. Nah, Khawarij kan seperti itu. Ya, itu bibit. Nah, bibit itu Khawarij jika sudah muncul mengkritiki waliul amr secara terang-terangan. Nah, memprovokasi masyarakat secara terang-terangan di mimbar-mimbar, di artikel-artikel, ya. Manas-manasi mereka. Ya, Nah, itu itu ya jalannya khawarij. Maka nah, kata Nabi SAW akan muncul dari keturunan orang itu dari Khawarij. kaum yaqra'un al-Qur'an mereka membaca Al-Qur'an rajin membaca Al-Qur'an jangan ditanyakan rajinnya ya jangan ditanyakan ibadahnya ya <clears throat> la yujawizu halaqimahum jam'ul qum akan tetapi hakikatnya Bacaan Quran mereka itu tidak melampaui leher-leher mereka, hanya dibaca di sini, tidak masuk, tidak merasuk ke dalam kolbu. Tidak bermanfaat di kolbu mereka. Tidak menambah keimanan mereka, ya. Karena mereka menyimpang. Ya Yakhrujuna minad din. Mereka keluar dari agama Islam Maksudnya bukan berarti keluar secara utuh dalam arti dikafirkan. Karena itu ada khilaf di antara ulama apakah khawarij itu kafir atau tidak. Yang roji tidak sampai tingkatan kufur. Mereka keluar dari Islam dalam arti dalam ya perkara dalam prinsip yang mereka menyimpang itu yaitu sikap terhadap waliul amr ya <clears throat> menyikapi eh, pelaku dosa besar nah dia keluar dalam bidang ini dari Islam kama yakhrujus sahmu minar sebagaimana keluarnya anak panah menembus sasarannya saking kerasnya saking kerasnya anak panah ini ketika ditembakkan terlalu keras kena sasarannya tapi saking kerasnya tembus keluar lagi. Nah, kaum khawarij saking ekstrimnya masuk keluar lagi. Meninggalkan prinsip yang mereka menyimpang tadi itu. Thumma kemudian la ya'udu nafi, kemudian mereka tidak kembali kepadanya. Ya. Hum syarrul khalq wal khaliqah. Mereka adalah sejarah jelek makhluk ciptaan Allah SWT. Akhirnya muslim. Nah, wa qawlu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina ma wajadtumuhum faqtuluhum." Di mana saja kalian menemukan mereka, kelompok Khawarij itu, bunuh mereka, habisi mereka. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa syarru qatla ala uh, tahta dinis sama. Nah, wa khairu qatla man qataluhum. Sejelek-jelek korban pembunuhan di muka bumi di, di kolong-kolong langit adalah mereka. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh mereka. Nah, oleh karena itu ini dipraktekkan, diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Khawarij memproklamirkan kelompok mereka di Nahrawan, eh, di, di Harura, di Kufa, kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi, membunuh kaum muslimin, merampoki mereka, ya, hatta pada mereka membuat keresahan, ya. Nah, teror-teror terhadap kaum muslimin akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib diberantas di Nahrawan. Nah, Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terakhir ya. Idza khatabah, jika berkhutbah, ihmarat ainah sampai merah kedua matanya. Wa ala sautuh, meninggi suaranya. Washtadda ghadabuh, mengeras kemarahannya. Hatta ka'annahu mundiru jais sehingga bagaikan eh, komandan pasukan yang sedang ya e, memerintah pasukannya. Padahal ini khutbah. Ini sifat khutbahnya Nabi Rasulullah SAW. Ya. Yaqul Nabi Rasulullah berkata pada khutbahnya, Sobahakum wa masakum. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian sampai di waktu subuh dan di waktu uh, sore. Nah, wa yaqul dan berkata pada khutbahnya, "Bu'ittu ana was-sa'atu kahatain." Aku diutus di muka bumi dan hari kiamat jaraknya antara diutusnya aku dengan hari kiamat dekatnya bagaikan dua jari ini. Wa yakrunu baina asbi'aihi isba'aihi usbu'ai terserah kalau baca isbu usbu isbi terserah mau diapakan lidahnya mesti benar. Isbi usbi itu jari. Mau bilang usbu usbi isbi usbu asbi benar semua. Jangan khawatir keliru. ha Nah, wa yakrunu baina isba'ihi as-sabbabati wal wusta. Dan Nabi SAW eh, menggandengkan antara dua jarinya, yaitu jari apa? Jari sebabah, telunjuk, dan jari tengah, seperti ini. Antara aku, diutusnya aku di muka bumi dengan hari kiamat, seperti ini dekatnya. Berarti dekat sekali. Nah, beliau penutup para Nabi dan Rasul. Nah, diutus di akhir zaman wa yaqul dan mengatakan amma ba'du adapun setelahnya fa inna khairul hadis kitabullah sesungguhnya sebaik-baik hadits adalah kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha dan sejelek-jelek urusan adalah urusan baru yang diadakan wa kullu bid'atin dhalalah urusan yang baru yang diadakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat ini riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waqala Khubayb fi du'ai dan berkata Khubayb pada doanya yang disandra oleh kaum musyrikin. Ya. Kemudian <clears throat> dibunuh oleh mereka ya secara mengenaskan maka dia mendoakan ya alal kuffar min Quraisy kaum kufar dari kalangan Quraisy nah menunjukkan kerasnya dia terhadap orang-orang kafir Quraisy tersebut yang menyantarnya dan akan membunuhnya ya Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubki minhum ahada. Ya Allah, ahsihim adada liputi jumlah mereka semua. Jangan ada yang ketinggalan. Waqtulhum badada bunuhi mereka dengan bercerai-berai. Wala tubki minhum ahada dan jangan sisakan satu pun di antara mereka. Nah, akhirnya Bukhari. Nah, jadi ketika kelembutan, kelembutan sudah tidak ada manfaatnya, maka beralih ke sikap keras. Nah, dan itu menjadi mangkobah, jadi keistimewaan, keutamaan ya yang terpuji. Barakallahu fiik. Fadhal wa jazakumullahu khairan.